بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارفع للصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا لك المن قبلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا ويجابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا كثيره انت عالم بها وخبير Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin ikhrusna bi 'ainika allati la tama wa ikhrusna bi kalamika allati la yura warhamna bi qudratika 'alayya fala nahzuru anta tuqadna wa wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ala khalqi wa ala nafsi wa sunnati 'arshi wa bidada kalimatihi Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورسلنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام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 apabila kita lakukan akan mengundang bala atau musibah dari Allah yaitu ada 15 hal dan sebagian sudah sama-sama kita baca hingga kita sampai kepada wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Apabila umat ini lebih memilih teman daripada orang tua, maka pantas kalau musibah itu datang. Barra sadiqahu wa jafa abahu. Kalau sama teman loyal, tapi kalau sama bapak nggak loyal. Kalau sama teman ngeluarin duit berani, kalau sama orang tua mikir-mikir. Ini adalah hal yang mengundang musibah maupun balak. Seharusnya kita lebih loyal kepada orang tua kita. Anta wa malu kali abih. Kau ini dan hartamu milik ayahmu, bukan milik temanmu. Tapi saat saat ini kita lihat Orang lebih terpengaruh sama teman, lebih nurut sama teman, tapi nggak kepengaruh, nggak nurut sama orang tua. Orang tua nyuruh anaknya ngaji, orang tua kadang nyuruh anaknya masuk pesantren, orang tua kadang nyuruh anaknya untuk dekat ulama, tapi anak lebih condong untuk nurut sama temannya, lebih dekat dengan kemaksiatan, urusan duniawiah, dan lain-lainnya. Nah kalau sudah kondisi seperti ini, Allah murka. Dan pantas kalau musibah itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keluhan orang tua. Selalu melihat anaknya lebih condong nurut sama teman, nggak nurut sama bapaknya. Jangan dikira hal ini hal yang biasa. Ini mengundang bala, ini mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo rubah. Apa kata orang tua yang dituruti, teman nanti dulu. Apalagi teman ini nggak semuanya baik. nggak semua teman itu senang dengan kebaikan kepada kita, atas kita. Tapi nggak sedikit, nggak sedikit ya. teman yang justru ingin menjerumuskan kita. Hati-hati memilih teman teman itu atau teman duduk itu diibaratkan kita kalau berteman dengan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu walaupun kita nggak beli masuk kumpul aja keluar wangi. Tapi kalau kita berteman sama teman yang nggak baik, seperti berteman dengan tukang las. Tukang las itu kalau kita berteman dengan mereka, bisa-bisa kita ini terbakar baju kita padahal kita nggak ikut ngelas. Minimal kita keluar bau badan kita nggak enak. Maka kalau teman kita minyak tukang minyak wangi, ya walaupun nggak kecipratan minyak wangi, minimal bau wangi. Tapi kalau tukang las Walaupun kita nggak ikut ngelas, kadang nggak baju kita ikut bolong, minimal baju kita bau nggak enak. Pandai-pandailah memilih teman. Karena almaru ala dini khalilih falyanduril mar'u man yukhaliluh. Orang itu ikut agama temannya agama temannya apa ya dia ikut. Makanya kalau mau cari teman mesti hati-hati. Gak mungkin teman kita buruk kemudian kita tetap baik itu gak mungkin. Kita kumpul orang panuan. Kita kena panu atau yang panuan jadi sembuh. Kumpul sama orang yang kagasen kita kena kadas atau yang kadasen itu sembuh? Jawabannya pasti ya kita yang panuan. Wes nggak mungkin kalau kita berteman kori musuh teman yang buruk terus kemudian kita jadi bahaya itu nggak mungkin. Minimal ada kata-kata kita, cara berpikir kita yang terpengaruh oleh mereka. Ada seseorang yang mengatakan ulama bahwa manjalas jahanas. Orang kalau sudah duduk sejenis. Mau nggak mau dipandang orang, pasti golongannya. Kalau ada yang bilang, pulang itu baik, cuman koncone sing elek, kau no pot Ya. Lianna tuyur ala asbai hatatiru. Burung itu terbangnya dengan golongannya, nggak dengan yang lain. Ana manuk gerejo itu terbang bareng be manuk gagak. Eh? Enggak ada ya baru manuk gerejo, ya manuk gereja. Gagak ambek gagak, semua dilihat terbang bareng itu satu jenis. Jadi kalau kita mau mengatakan diri kita beda dengan mereka walaupun saya duduk bersama mereka, bohong. Kalau orang sudah duduk bareng itu pasti punya karakter yang sama, punya perbuatan yang kurang lebih. Terus kayak dia kali. Makanya kita kalau mau tahu orang lihat temannya. Ibu, ya apa wong iku delokne kanca ndi. Wong iku napa? Orang tersebut nongkrongnya sama siapa? Oh nongkrongnya di warung di iku sepodo. tapi ki beda, gak mungkin. Kalau dia beda, gak akan betah. Pasti dia akan menjauh. Kalau karakter yang berbeda ataupun amalan yang berbeda gak akan betah untuk hidup sama. Maka itu sing hati-hati. 40 hari kata sebagian ulama orang kumpul itu pasti li'anna tiba atas ruh karena yang namanya tobiat atau sifat itu pasti mencuri tanpa kita sadari. Kita kumpul sama maling, ya nanti kita jadi maling, sadar nggak sadar. Kumpul sama orang yang suka mencaci, ya kita akan mencaci, sadar maupun nggak sadar. Kumpul sama orang sholawatan, ya seneng sholawat, mau nggak mau. Ada seorang yang mengingkari perkataan ini, mungkin. Aku Omongannya ulama ini baik. Diketik-ketik no, aku kumpul ambek wong apa ae alhamdulillah ya tetep ngene tak ketok. Tak buktekno wis. Tak kumpul be sapi ya Ya. Akhirnya dia kumpul 40 hari dengan sapi. Sak kandang turu bareng be sapi. Ya. Setelah 40 hari dia datang ke rumah ulama yang ngajar dan berkata seperti tadi kalau 40 hari itu pasti kita akan kena kepengaruh dengan siapa kita itu duduk. Setelah 40 hari datangi kiainya. Kiai, kalau pun petang puluh dino niki kumpul kali sapi. Tapi alhamdulillah kalau kita ada dari sapi. Oh, kata kiainya. Ya wis coba monggo pinarak-pinarak. Masuk masuk dulu ke rumah. Duduk duduk duduk duduk di keimangan gitu. Eh kok subhanallah kok laler lewat. Ketika ada laler lewat, biasanya wong nek ono laler, saya ya Allah. Ya tangan kan, iku nek wong, nek sapi, pakai lidah. Lah ini subhanallah, pas duduk wonten laler lewat, di gusang ini. Nah, gon ketok. Saya udah sapi loh. Nah, uh yo kak gak rasa ya mesti ngono. 40 hari orang kumpul pasti ada tobiat ataupun sifat yang kena itu pasti. corong ngomongi dan lain-lain. empat puluh hari berturut-turut tidur setelah asar bisa gila. Akalnya nggak beres. Setelah asar tidur, hati-hati. Ada orang yang nggak percaya. Jadi dia ini nek petang puluh dino wong turu mari asar <clears throat> Dites. nggak percaya aku mbek omongan kiai. Setiap hari Pak Del Asar tidur, setiap hari Pak Del Asar tidur, setiap hari istiqomah 40 hari. Hari ke-40 tes jiro lupa. Nah, gak ngedeng. Saya kita parah nih Ya tak kandani aku gak edan petang puluh dino turu gak edan tolong omongannya sampean ditarik itu perkataan gak ada buktinya saya 40 hari tidur setelah asar alhamdulillah gak edan setelah bangun habis asar itu sekitar jam 10-11 malam diketuk sama dia ini tok tok tok assalamualaikum kiai kalaupun praktek no petang puluh dino turu adalah asar alhamdulillah edan. Jadi dia ini uang nang uang dayo jam sepuluh bengi kon orang gendong aras kowe deh. Lah kon toko aku jam sepuluh ini gendeng apa aras kon. Iyo iyo nah lek kon maras entah nono menisu baru para nono aku. Tapi kalau sudah jam sepuluh langsung ngetok berarti kon usah usah waras. Ya. Dari perkataan-perkataan para solihin ini ada baiknya, ada betulnya. Maka dikatakan di sini sing hati-hati Apalagi sudah temannya nggak baik, loyal dengan teman, hingga akhirnya dia durhaka kepada ayahnya. Ini yang akan mengundang balak. Warta faatil aswatu fil masajid. Yang mengundang balak maupun musibah adalah apabila yang namanya masjid dipakai untuk orang-orang mengeraskan suara, yang di masjid. Masjid ini tempat yang suci, abdulul biqah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini masjid. Makanya kalau di masjid ngomong itu bisik-bisik. Kecuali yang ceramah nih bisik-bisik ya gak kerungu. Eh. Kalau mau ngomong, mau guyon jangan di masjid. Niki kadang-kadang masjid ini sekarang dipakai untuk napa niku pertemuan dan lain-lainnya terus dikei kacang, terus ono e, terus ngakak-ngakak, dan nah, ini bahaya. Kak masjid, kak musola, hati-hati. Jangan dipakai untuk hal seperti ini. Ngundang balak dari Allah. Masjid ini harus tempat yang wudhu, tidak mengeraskan suara kecuali untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat acara apapun di luar masjid, tapi jangan harimul masjid. Tahu harimul masjid? Daerah kekuasaan masjid yang masih dikatakan daerah masjid. Kawasan, kawasan masjid. Kawasan masjid aja harus dihargai. Bagaimana dengan masjidnya? Makanya ngarepe masjid di Gendang hutan. Ojo setuju. Biasanya acara pitulas Agustusan, acara tahun baru, ya acara dengar ngarepe masjid. Jangan. Kenapa? Cari tempat yang lain. Kulo niki gumbun, heran. Di Jepang itu punya peraturan. Tidak boleh mengadakan konser ataupun acara rame-rame di radius berapa ratus meter dari tempat ibadah. Bayangkan, dari tempat ibadah itu nggak boleh rame-rame, harus agak jauh dari masjid. Ataupun musola, untuk musola di Jepang. Apa kalau di Jepang ini agamanya apa? Kuil lah. Kalau di berapa meter dari kuil, nggak boleh sebelah kuil, terlalu dekat. Bayangkan, ini negara Jepang, sehingga triogromo. Tapi negeri kita ini nggak punya peraturan. Nggak ada kadang konser di sebelah masjid. Ini ki pejabat sehingga izin memang bongol. Nggak pinter. Kalau dia pandai nggak seperti itu. Saya mengatakan jangan masjid, gereja pun jangan. Wihara pun jangan. Hargai agama orang lain. Mereka menganggap tempatnya sakral. Masa kita mau pakai dangdutan? Masa mau kita pakai konser? Maka kalau sudah suara ini bergema di masjid, akan turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat yang khusyuk dan wudhu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir boleh sebab ada dalilnya ukasah. Suatu saat Rasulullah itu pernah lewat di masjid, kemudian mendengar orang yang berkata, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah, La ilaha illallah. Kemudian seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, la'allahu murai. Kanjeng Nabi, ini mungkin riak nih. Zikir kok buater di masjid. Zikir lah alon-alon ya. Kemudian Rasul mengatakan, Hei, eh, jangan kau katakan kalau ukasah itu riak fa'innahu innahu itu ukasah lagi taubah itu ukasah lagi zikir kanjeng nabi nggak marah kanjeng nabi bilang kalau ini adalah lagi taubat jadi kanjeng nabi nggak ngomong nih ikut bid'ah zikir bareng-bareng di masjid setelah sholat itu sunnah Rasulullah membolehkan Asal betul-betul ikhlas, bukan karena untuk riak. Dan Alhamdulillah tidak ada di antara kita zikir jama'i untuk riak, tidak ada. Hanya untuk zikir setelah sholat. Tapi berapa saat yang lalu, ada satu yang ngaku ustaz. Berkata bahwa di negeri kita Indonesia ini, ada satu adat yang nggak baik. Yaitu di sebagian masjid setelah sholat mereka nyanyi-nyanyi. Zikir itu juara nyanyi-nyanyi. Memang repot musuh BJMM. Persatuan Jenggot Marat Marit. Lawang zikir kok juara nyanyi-nyanyi. Lah coba Rasulullah aja nggak ngomong gitu. Sopo sih nyanyi di masjid? Enggak kain, innahu Allah, itu kan jernih. Jadi zikir nggak apa-apa. Tapi kalau bikin hal di masjid untuk perbuatan selain daripada ibadah tidak diperkenankan. Nek kon kepingin rapat, oso oh jone musola, jone masjid dia. liyane kepingin barokah, nek kepingin barokah paten ono rokokmu. Kadang kita ini masuk ke istana negara rokokan wani kon ayo. Eh. Nek gak dilukup ya pasukan presiden kon ayo. Eh. Berani sampean? Gak berani. Berani sampean bikin konser di depan istana negara? Ayo wani Wani gak kon gawe konsep ning ngarepe omahe wali kota e, wis. Pasti sama mengatakan, yuk gak enak ya, gak pantas. lek sing ngarepe masjid pantas. Ini kadang-kadang gak berpikir. Masalahnya bukan cuma gak pantas. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Sekelompok kaum yang meremehkan masjid. Hati-hati nih ngomong di masjid kalau nalon. Bisi-bisi akan ngomong masalah hal yang berkaitan dengan dunia pun jangan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalau kau lihat orang jual beli di masjid, para nono dan katakan kepadanya, La arbahallahu tijaratak mugo-mugo dan dengan muka payu. Kenapa? Gak pantas kau melakukan masjid. Kalau kau lihat ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Di masjid ngomong-ngomong barang hilang. Hari ini sembahyang langsung, hei, kopi sopo ini, Atau dia yang kehilangan erek, eh, karena saya ketok handphone gua. Karena saya ketok duit lo gurang. Kalau kau melihat ada orang tanya barangnya hilang di masjid, para nono. Kata Rasulullah datangi dan katakan kepadanya, La radallahu dolatak Mugi-mugi barangmu hilang kak ketemu. Ya. Kenapa? Karena Anda nggak menghargai masjid. Ngomong no barang hilang kak oleh. Dodolan mereka oleh. Bahkan ada riwayat dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbicara di masjid dengan omongan yang gak manfaat, ngobrol di masjid, akan menghancurkan amal ibadahnya seperti hancurnya kayu bakar dilahap oleh api. Ini ngomong tok loh. Ya. Gak ngerasani loh ini ngomong tok. Apa mana ngerasani di masjid, masya Allah. Kok ya gak wedi di tempat sesuci itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hati-hati Kemudian wa kana zaimul qaum ardaluhu ardal zaimul qaum ardalahum akan terkena musibah satu kaum kalau pemimpinnya adalah preman. Ya oh begini negeri. Pemimpinnya adalah orang yang hina, tak sembahyang. Pemimpinnya suka judi. Pemimpinnya naudzubillah suka zina lah kalau pemimpin satu kaum seperti itu, ya, ya apa? Ya pasti akan dikasih musibah sama Allah. Pemimpin kaum itu yang soleh, pemimpin kaum itu yang takut sama Allah, pemimpin kaum itu yang takwa, pemimpin kaum itu yang rahmah. Bukan pemimpin satu kaum itu ardalahum orang yang paling hina justru, alias preman. Ya ini yang kadang terjadi di negeri kita. Nek wis pilkada mulai sing nyalonno akeh ya, Lah terus sing dosa sapa? Sing milih pisan melok dosa. Wis suruh preman kok sampai pilih. Berarti kan preman premane memang. Ya. Kata sebagian ulama yang namanya intikhabah, pemilihan itu seperti syahadah, kesaksian. Maka kalau sampean ini memberi kesaksian yang palsu, memilih orang yang enggak benar, niscaya kalian berarti syahadat uzur melakukan kesaksian palsu telon ya, ono pin kada sing paling rada genah bujuk sing paling manfaat gawe kon lah yang ada sekarang ini yang paling manfaat untuk kita iki sapa ya sing kudu menang iki kile menang proyekku pasti akeh nah, iki sudah nggak lagi milih kalau menang mana yang paling baik untuk diri kita tapi tidak mana yang untung buat kita ini yang terjadi dan sudah nggak peduli lagi setelah itu. Di Indonesia ini kadang-kadang pemimpin lima tahun, rong tahun balik no modal, nggak mikir rakyat. Setahun baru nyoba gawe proyek, rong tahun mana ngobrol no kelompok no modal, kayak nyalon no tahun ngarep. Jadi lima tahun masa jabatan, setahun tok mikiri rakyat. Maka itu kalau sudah seperti ini naudzubillah kalau nggak dibenahi negeri kita ini, bisa datang musibah dari Allah. Dan musibah itu kalau sudah datang, ya umul kaum, wabai keneng, amatil balwa, musibah itu nggak pernah pilih-pilih orang. Semuanya mati nanti dibangkitkan tergantung amal mereka. Bahkan dalam riwayat, ketika malaikat itu diperintahkan untuk menghancurkan satu kaum, jurun itu kaum. Kemudian oleh malaikat, ya Rabb, di situ ada ulamanya, ada para solehinnya. Apa kita hancurkan? Jawabannya, wa minhum ibda. Kepnosik ulamai. Dahulukan itu yang namanya orang solehnya. Duh, kenapa? Lah kenapa mereka nggak amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa diam? Kenapa mengingat-ingat pejabatnya? Kenapa buka? Ya mesti ngomong. Buh dituduh radikal sakarmu. Penting ngomong dengan cara yang baik. Bukan terus mencaci maki, tidak. Kita menasehati para umara itu dengan cara kita yang baik. Mau itu hasanah, wajadilhum diladi ya ahsan. Ya. Bukan dengan mencaci maki. Kalau mencaci maki itu bukan cara yang baik untuk para ulama. Maka itu kalau ada pemimpin yang nggak baik, ya perlu diingatkan. Mau dengar, alhamdulillah. Nggak mau dengar, ya terserah urusannya nanti di akhirat. Kemudian Wa ukrima rojul makhafata syarih. Apabila orang-orang sudah menghargai orang yang lain bukan karena kesolehan amalnya, bukan karena ilmunya, tapi ditakutkan apanya bahayanya kalau kita nggak memuliakan dia. Ya ini sudah banyaknya orang dolim sekarang ini orang itu banyak yang memuliakan orang lain karena takut. kilekak diregani bahaya Bisa-bisa nanti ini dia akan membawa dampak negatif buat kita. Ukrima rojul atas syarul. Dulu tuh orang dimuliakan karena ilmunya, karena soleh amalnya, dan lain-lainnya, karena karomahnya. Tapi sekarang kadang-kadang kita takut kepada seseorang, memuliakan seseorang, karena kita takut efek negatif yang akan kita dapat kalau kita nggak memuliakannya. Laki-laki ini adalah biasanya terjadi pada preman-preman, pada orang-orang yang nggak baik. Kita hargai karena itu. Tahu Nauzubillah min dzalik. Warsurifatil khumur. Kalau sudah minuman keras ada di mana-mana, maka pantas maka layak kalau Allah itu menurunkan bala. Sekarang gimana? Kita nggak mau turun bala. Waralaba, waralaba, supermarket kecil-kecil ini semuanya jual minuman keras. Kenapa gitu? Ada nggak di sini yang namanya supermarket nggak jual minuman keras? Ada nggak? Semua jual. Curi batil kumur. Komer menjadi hal yang biasa. Kadang wong tuane dieling no anake mabuk ya wis biasa arek nom. Gue gede lak tobat ta. Ya lek sempet tobat. Terus senek topi miring terus miring ya apa? Kita lihat Homer ini di negeri kita ini negeri Islam ya kira 90% loh muslimin di sini. Kok minuman keras mudah didapat itu kan nggak masuk akal. Kalau di Bali, mereka mayoritas bukan agama Islam, masih kadang bisa kita masuk akal. Tapi kalau di negeri kayak Malang itu loh, Batu itu loh, jumlah 128.080 persen umat Islam. Kadang-kadang saya pernah suatu saat masuk ke satu toko, sing dodolan itu pak, bukan supermarket, cuman toko serba ada. Yang jualan pakai jilbab, wes tuwek maneh Kaile mabuk lo coba dodolan minuman keras kok Bu. Untungnya gak Ake, dosane Ake, Terus mas, urus awake dhewe-dhewe Mas kok sama tulang. kula. Kok niki dieling no, wis warga ora titik ketam. Isik moe sak karepmu kon. Terus dipecuti malaikat atau iling mbak aku kon. Jual minuman keras perempuan lagi, jilbaban mana. Pernah saya juga mengingat ke yang satu ini Alhamdulillah. Di satu tempat hiburan, hiburan umum ya, kayak kolam renang gitu, jual minuman keras. Kemudian saya ingatkan, Bu, lupa jenengan totolan ini untungnya bintang sepuluh dibanding dosa. Jilbaban orang, nonton toh Pak, untungnya berapa dibanding dosa dibanding langat di si Allah. La'anallah al khomro wa syaribaha wa ba'i'aha wa mustariha. Kabeh niku dilaknat. Napa panjenengan ridho dilaknat oleh Gusti Allah? Nggih mboten ya wis, dodol barang liyane apa Bu? Kemudian dia berpikir ngotong dia, wis piro sih Bu? Sampai pula iki entek piro. Wis tak gateni duit, Oh, sempurna tapi enggak usah Pak, enggak usah. Sudah insya Allah saya tak mau jualan lagi. Alhamdulillah. Terus niki rugi nih sampean. Ya. Dari kanunya saya kasih uang sedikit aja wis sedikit, Insya Allah. dah enggak apa Niki uang memang genep belum dia memang hati nuraninya nggak terima. Tapi mau nggak mau memang karena banyak yang beli seperti itu. Oke. Saya pernah waktu itu bawa tamu. Tamu dari Hadramaut mau saya ajak ke Batu Payung. Tapi lah aku sampai melbunan ini warung untuk minuman kerasnya kan gak enak. Jadi malah nangkus. Terus kemudian pelan-pelan saya lewat dari ujung sampai ujung. Dari ujung sampai ujung. Gak nemu si jitoku sing gak dodol minuman, Kabe dodol. Alhamdulillah. Akhirnya beberapa saat yang lalu alhamdulillah saya dapat satu tempat. Pak Eling Pak, tak tunak no rezeki ini sampai barokah tak tunak no karena dia nggak jual minuman keras cuman kata dia yang masih nggak bisa itu kalau melarang orang yang datang bawa minuman keras itu yang masih saya belum bisa tapi kalau jual saya tidak ya ini Plus sekarang ini kondisi kita seperti ini ya minuman keras di mana-mana jari ini dilarang tapi buktinya dodolan di dinding warung sing dodolan ya oke padahal minuman keras itu dilaknat, yang minum dilaknat, yang beli dilaknat, yang jual dilaknat, pabriknya dilaknat, yang ridho maupun mengizinkan juga dilaknat. Jadi yang membekingi minuman keras, minuman keras ini semua dilaknat sama Allah. Piro untungi ini dibanding belaknat Gusti Allah, coba tak ketimbang. batil khumur kalau minuman ini sudah biasa diminum oleh orang-orang maka pantas turunnya musibah dan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Walau bisal harir kalau sudah yang namanya laki-laki memakai baju sutra. Dan ini biasanya kondangan-kondangan kelas menengah ke atas mereka memakai baju-baju dari sutra. Ini haram hukumnya halal buat para wanitanya, haram buat para lelah, lelakinya. Emas dan sutra. Emas ini boleh perempuan, laki-laki nggak boleh. Makanya sing hati-hati. Biasanya zaman saat ini, nek wonten acara tukar cincin, biasanya ini tunangan. Biasa laki perempuan tukar cincin dengan cincin emas, hukumnya haram. Lagi yang tukar ada di sopo. Hmm. Rasulullah waktu nikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga gak pakai cincin-cincinan. Ini adat dari mana? Adat baru. Kalau adat baru boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Wong jenenge adat. Kayak kak tunangan nek ana cincine kok kayak gak pas. Maka itu hati-hati para hadirin. Ya. Jangan nanti anak-anak kita nikah pakai cincin emas, hukumnya ha? haram wa tukhidatil wal ma'azif. Kemudian pantas Allah menurunkan bala apabila dipakainya para biduanita, biduanita dan seruling-seruling untuk acara-acara mereka. Nah, ini zaman saat ini jenisnya elektron. Ini elektron tunggal, ngerapekno anak nyeluk elektron tunggal. Kerapik no anake, ngundang elektron, terus celonannya cekak. Iya. Masuk gak tau dua loh, masuk boro loh, Mau aku kiai lho rum kok karo. Lek biasane ngerapik no anak, ngundang sapa? Biduanita, ambil elektron tunggal, terus joget-joget bagian nyanyi dangdut. Biasanya nang ngoten, Nak. Lah iya kayak gini ini ngundang balak dari Allah. Sudah tahu Rasulullah itu sudah tahu zaman dulu. sekarang kon yang kayak gini hati-hati. Wal ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik yang haram. Anggap kalau alat musik memang ada beda pendapat para ulama, tapi afdolnya kita nggak melakukan. Kata Habib Umar, ketika beliau ditanya tentang hukum alat musik, karena alat musik ini sebagian ada yang mengatakan boleh, kayak gitar dan lain-lain, tapi sebagian lebih banyak mengatakan nggak boleh. Maka beliau hanya mengatakan seperti ini, nikah itu mencari keberkahan. Apa baiknya kalau apabila kita ramaikan dengan sesuatu yang nggak jelas kehalalannya. Abdul kan nggak usah. Nih, Abdulnya nggak usah. Tapi kalau yang ada mengatakan rambus dan lain-lain, mengatakan boleh kayak Ibn Hazm itu beliau mengatakan bahwa alat musik itu semuanya boleh selama nggak kecampuran maksiat seperti perempuan nari atau minuman keras dan lain-lain. Tapi sebagian mengatakan tidak boleh. Beda pendapat ulama, Wes, ini sesuatu yang beda pendapat nggak saya bahas. Cuman saya hanya ingatkan, apa kita mau menikahkan anak kita dengan sesuatu yang di situ nggak jelas keberkahannya? Apa tambah berkah diundang nur? Kalau itu gitar untuk penyanyi, hambus. Apa terus tambah berkah nikahnya anak kita? Anak kita ini nikahnya yang kepingin keberkahan. Apa akan tambah barokah? Nah, diundang lebih dua nikah gue joget-joget. Napa akan kadang ini, lungguh gue ade terus di ngarep ini, sing joget-joget sampai kalau celok cekaan. Terus mari ngono mantan lanang ngelirik, eh terus. Mantan itu ngamuk terus diculek. Akhirnya kasih terapi panten merong di notok mari ngono tolak ataupun cerai ya gara-gara iku gak ada apa atau atau lebih lebih gak beres lagi maaf nggak beres lagi. Kadang-kadang menikahkan anaknya, sewa gedung, khusus perempuan jadi ini. Terus mengundang penyanyi laki-laki. Menurut saya, sing undang edan, sing teko yo ya edan. Yang undang gak waras mempertontonkan lelaki untuk joget di hadapan para wanita. Wanita itu hadir dan tahu ada seperti itu suaminya dia. Ini memang majelis wong Beberapa saat yang lalu ada orang yang datang ke rumah saya dari keluarga soleh. Perempuannya juga solehah. Coba rumok ini. Ini orang ahli ibadah bukan orang awam. Dan dia tutupnya orang soleh. Tukaran di bujuni. Setelah berantem dengan istrinya datang ke saya untuk minta diselesaikan. Saya selesaikan. Setelah saya selesaikan, Alhamdulillah, sudah sama-sama mengerti suami dan wanita itu suaminya terlalu keras, istrinya juga memang terus terang rotok ngawur. Setelah saya suruh pulang, saya berpikir, tahu nggak sebabnya apa? Sebabnya si suami nggak terima. Ketika istrinya hadir di pernikahan seseorang, ada penyanyi laki-laki yang nyanyi dan dia nggak pulang. Dan joget laki-laki tersebut disurahi wong weto-weto. Laki-laki ini, si suami ini nggak mau jadi dayus Gak mau jadi lelaki yang gak punya rasa cemburu dengan istri. Betul dia marah. Istri naudzubillah salah. Hampir berang, hampir cerai rumah tangga itu gara-gara sokok, Yosing rapi, no anak ngundang biduan-biduan. Makanya saya nggak terima. Kalau ada orang yang menikahkan di Malang khususnya untuk para wanita terus memanggil biduan lelaki haram hukumnya dan majlis itu majlis yang menurunkan laknat Allah. Banyak di situ orang yang hampir cerai di keluarganya. Banyak perempuan-perempuan di situ yang na'udzubillah berpikiran macam-macam dengan laki. itu. Membanding-bandingkan laki-laki itu akhirnya dengan suaminya. Boykot majlis seperti itu. Nikahkan anak, pakai biduan laki-laki, pulang, boykot, jangan hadir. Kalau nggak terima yang undang, wallahi saya rindu saya dijadikan kambing hitam. Bilang, Habib Jamal yang nggak membolehkan, saya nggak boleh hadir. Tak terima pemenangan. Hati-hati. Ini adalah yud. Lelaki yang membiarkan istrinya hadir di kondangan, di situ ada lelaki-lelaki yang joget, Kemudian dia diam, nggak marahin istrinya. Itu laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Layak kulun jannah tadayu, kata Rasulullah. Ini ngundang bala ini. Tak pantas. Kadang-kadang yang melakukan hal tersebut dari keluarga turunan orang baik-baik. Ini sing perkara. Nek sing nglakoni koyo ngono bajingan preman gak apa-apa jarno wis. Tapi dari keluarga baik. Lebih gak pantas lagi kalau yang melakukan hal tersebut malah naudzubillah di Rasulullah. Eh, apa ini? Siapa yang ngajarkan seperti itu? Saya pernah dengar dari seseorang. Ya, orang soleh, ya, Masya Allah. Dia cerita sama saya. Bim, saya kasih cerita. Dulu sekitar tahun 60-an, ada keluarga kaya raya menikahkan anaknya, mengundang penyanyi dan wanita di gedung. Itu Allah yarhamu Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Jombang. Datang dari Jombang ke kota orang tersebut hanya untuk nasihati. Ini loh, ulama itu kayak gitu. Dengar hal gak beres datang. Pulang nanti ngerabek no Eh, undang penyanyi, lanang wedok campur datang langsung dinasihati. Dibilang salah, kita nggak melakukan hal ini. Leluhur kita nggak melakukan hal ini. Allah dan Rasulnya nggak ridho dengan perbuatan ini. Itu pikir. Jangan tergiur karena punya harta. Harta ini titipan dari Allah. Kalau kau nggak bisa menjaga dengan baik, diambil sama Allah. Tapi ini orang nggak dengar. Habib Husin ketika itu hati-hati. Beliau ngancam. Kalau kau lakukan hal ini, la barakallah fi malik mal harta itu nggak akan berkah. Ya. Tapi tak nurut wong sugi, kan kadang-kadang karpet dulu ya. Kemudian mendengar hal tersebut tetap dilakukan. Setelah dilakukan nggak berapa tahun kemudian ambruk dia punya perusahaan dan sekarang anak cucunya termasuk orang-orang yang mustahik dan zakat, terima zakat. Saking melarati ya anak-anak ini. Sampai terima zakat. Begitu ngone bin, bin, bin Muhammad hati-hati. Makanya kalau di negeri kita di Malang ada orang mau nikahkan anaknya, kemudian undang penyanyi dan di rumahnya. Kalau dengar nasihat telepon apalagi temannya. Ojo lu kok ono apa-apa lu wedok-wedok delok wong lanang, lanang delok gak karo-karo lu tanggung jawab ya Allah. Seperti ini difikir. Ini sudah dikatakan Rasulullah wa tukhidatil kayyinat wal ma'azif. Ini halat bihal bala. Kok nantang sih? Wong ini tidak paham saya. Dibilang ini haram, nggak ridho Allah, Rasulnya para salah, kok nantang? Apa-apa wis, Bismillah. Bismillah dengkulmu ya. Oh maksiat kok Bismillah. Ini yang terjadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala musibah dan bala dari segala kemaksiatan. Amin ya Rabbal. Dan terakhir, yang akan menumbuhkan ataupun memancing bala dan musibah dari Allah. Wala'ana akhiru ummah awalah. Kalau sudah ada yang berani orang-orang akhir umat ini melaknat orang-orang di Nek onok sing wani ngeritik saya Kalau sudah ada yang berani mengkritik Abu Madian. Kalau sudah ada yang berani mengkritik Al-Muhajir Allah. Kalau sudah ada yang berani mengkritik para tabi'in. Lebih tidak beres lagi kalau sudah berani mengkritik sahabat Rasulullah. Nek ngelaknat Aisyah. Nek ngelaknat Abu Bakar Umar ini musibah maupun balak pantas surut. Rasulullah sudah tahu ini riwayat ini, riwayat ini yang meriwayatkan tunggal Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sudah tahu. Rasulullah mengatakan seperti itu yang dikatakan kepada Sayyidina Ali karena pasti akan datang satu kaum yang mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib tapi kerjaannya melaknat para sahabat. Mereka cinta Sayyidina Ali kalau cerita cinta Sina Ali, Sina Ali ngomong gitu loh. La'ana akhiru awal ma'awalaha wa ini. Lah ya kok beraninya mengkorek-korek masalah yang ada di antara para sahabat. Beberapa saat yang lalu saya ketemu sama orang-orang ahli bid'ah tersebut. Berkata kepada saya seperti ini, memang keluarga Rasulullah mulai dulu dikejar-kejar sampai detik ini dikejar-kejar sama Bani Umayyah. Bani nah, Umayyah itu musuhnya Ahlul Bait Kemudian saya jawab seperti ini. Boleh saya tanya? dia, Duduk masih di Bani Umayyah saya dia. Di Bani Umayyah. Mana Bani Umayyah Yang memusuhi keluarga Rasulullah di Bani Umayyah. Jangan mendramatisir. Tidak ada Bani Umayyah usitek. Bani Umayyah itu zaman dia kok hikayat itu. Kok Anda mengatakan Bani Umayyah mengejar Ahlul Bait? Mana? Kalau orang benci al Bait setiap zaman ada. Janganlah si Ahlul Baitnya benci Allah hanya. Yang benci Rasulullah banyak. Kok cuma ahli Bait Rasulullah? Yang benci Allah ini banyak. Yang benci Rasulullah banyak. Yang buat yang namanya karikatur Nabi itu orangnya benci. Jadi ahli Bait dibenci itu biasa. Tapi jangan didramatisir. Bani Umayyah benci, Bani Umayyah benci. Bani Umayyah ini. Terus kalau Bani Umayyah ini. Jangan membuat-buat. Ya. Maka dikatakan di sini kalau sudah la'ana akhir hadhihi ummah awal, berani melaknat orang-orang dulu para salahnya, para pendahulunya, bahkan sampai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW halal hal bala. Pantas turun musibah kepada mereka. Musibah itu berbentuk apa? Sayyidina tanya, turun bala. Musibah itu berbentuk apa? Kata Rasulullah, fal yartagibu inda dzalik raihan Yang harus dihati-hati Musibahnya yang pertama adalah rihan hamro. rihamro ini dia apa? Apa? Rih itu artinya kan angin. Hamro angin merah. Angin merah itu kalau orang sekarang bilang ya stroke itu. Kalau ini semua sudah diperbuat, turun musibah dari Allah. Berbentuk apa musibahnya? Yang pertama, stroke. Nah, kira saya kira usum mas bro. Zaman dia itu kan kena ya, setruk. Saya kira usum, di setruk pulang setruk, setruk, setruk ya sih. Musibah ini turun karena ini 15 hal ini dilakukan. Kemudian au khasafan atau diratakan oleh Allah. Tsunami, ber, gempa bumi. Kemudian apalagi yang apa namanya? yang beberapa saat yang lalu di Lumpur, Lapindo, satu negeri satu kecamatan, satu desa tek Terus ini musibah dan balak berurutan datang. Dan yang terakhir masa masa kon ini orang-orang bisa berubah bentuk. uang lahir macam-macam saya. Ono sing lahir naudzubillah anondasi. Ada yang bayi lahir nek mata satu, ada yang macam-macam. Sekarang orang lahir ini macam-macam bentuknya. Ini semua adalah bagian dari musibah yang Allah turunkan karena 15 kali. Maka itu kita meminta sama Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala bentuk musibah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftah wa alaikum kutuhal arifin wa yufaddihna wa iyyakum fid wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yarzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil mukarrabin ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah جامع أهل خير الدنيا والآخرة وعلى ما ومشايخنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سر الفاتحة Thank you.